صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin, para hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung perbualan kita dan bertambah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesempatan untuk duduk di sebuah sifat untuk melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sisi beliau kepada kepada guru beliau dan juga kepada seluruh sahabat beliau kepada kedua. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya rahmatnya sangat luas dan pintu ya taubat bagi hamba-hambanya terbuka dengan sangat lebar. Dan kita tahu bahwasanya manusia atau kita bagaimanapun kita berusaha untuk lurus untuk senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan mampu dan ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kalau seorang bersabda istaqimu walau tursu istiqomah kalian namun kalian tidak berkenan. kalian tidak berkenan. mampu Bagaimana kalau seorang berusaha dikurus, dia pasti melakukan kesalahan. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan membawa sifat memiliki potensial untuk bersalah dan berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Seluruh anak Adam khata. Khata itu dalam bahasa Arab pasti mubalaghah yang artinya sering bersalah. Seluruh anak Adam itu kesalahannya berulang-ulang ini ada waktu Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berdiskusi. Allah berfirman, Ya ibadi, innakum tuftikuna min laili wa nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, Semuanya kalian melakukan dosa di pagi siang hari dan di malam hari. Jadi ini kebiasaan manusia, manusia bagaimanapun dia berusaha bertakwa, dia pasti berdiri dalam kesalahan. Tuktiuna bilaili di mana? Kalian senantiasa bersalah di malam hari dan di siang hari. aku ana aghfiru dhunuba jami'a. Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni maka mohon maaf dariku. aku lahu maka aku akan mengampuni sekalian. Jadi sifat potensi berdosa ini sifat yang Allah berikan kepada manusia. Sama seperti manusia diciptakan ya memiliki potensi untuk apa dan haus. Ya. Demikian juga memiliki potensi untuk berdosa. Memiliki potensi untuk berdosa. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pun berdosa. Kalau sebut kita melakukan wa asal Adam berubah fawawa. Nabi Adam alaihissalam bermaksiat ya, kepada rohnya dia pun eh, apa namanya menyimpang bersalah jika Nabi Adam alaihissalam dan yang kita bersalah maka tentunya anak keturunannya pun demikian para dan hadirat yang dirahmati eh, oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kenapa manusia diciptakan memiliki potensi potensi berdosa? Karena di balik itu ada hikmah yang Allah sangat cintai. Yaitu Allah suka jika hambanya kembali kepada Allah. Jika hambanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "Laulam tudriku Allah bikum." Kalau kalian tidak berdosa maka Allah akan musnahkan kalian. ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون Allah ويغفر الله لهم Allah akan musnahkan kalian kalau yang tidak berdosa. Lantas Allah akan datangkan kaum yang baru yang mereka berdosa lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah kenapa Allah menciptakan manusia jadi kepotensi berdosa karena ada hikmah yang Allah cintai yaitu Allah suka jika mereka kembali kepada Allah. Jika mereka mau dosa-dosa mereka, mereka akan minta ampun kepada Allah alam. Bahkan kalau ada suatu kaum tidak berdosa maka Allah akan musnahkan mereka. Allah gantikan dengan kaum yang yang berdosa. Namun jangan berhenti dalam benak kita berarti kalau kita tidak berdosa saja kita. Yang berdosa pasti tidak bertobat neraka kajian. Maksudnya ya manusia walaupun dia Rasulullah suruh yang istiqamah Rasulullah suruh suruh suruh menjauhi dosa. Tetapi maksudnya meskipun anda berusaha pasti anda pasti akan jatuh dalam dosa. Dan kalau jatuh dalam dosa jangan mutung segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya, demikian. Terakhir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Eh, jika seorang berdosa, maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan dua perkara penting. Yang pertama dia mohon yang kedua yang berkaitan dengan masalah. Kita akan tunda masalah mohon ampun, ya, karena ini yang berkaitan dengan buatnya ambil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita majukan perkara yang kedua, yaitu jika seorang berdosa, hendaknya dia banyak melakukan amal soleh. Jadi ini salah satu bentuk dari luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Jabal Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, "Takillah haidul makhluk." وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Rasulullah mengutus Mu'ad sebagai da'i Ada tiga wasiat penting Kata yang pertama Rasulullah Bistakillah Bertakwalah engkau kepada Allah Di mana pun kau berada Dan kawan ku Da'i bertakwalah kepada Allah Namun sebagaimana kita ketahui Meskipun Mu'ad berusaha bertakwalah kepada Allah Dia pasti bersalah Maka Rasulullah memberi solusi Bagaimana kalau Mu'ad bersalah Kata Rasulullah Wa'abi isti'at al-hasanah Dan al-hasanah Kalau kau bersalah, maka sertakanlah dengan perbuatan baik. Maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan kesalahan. Yang ketiga berkaitan dengan muamalah yang diterapkan kepada masyarakat kata Rasulullah bahwa ilal di fil nasa dikulubin ini. ya dalam mulia dengan masyarakat intinya muamalah bertakwa jadi tidak akan pernah bertakwa tetap Allah. dia pasti mengutang utang. Maka kalau dunia kena lagi, buat di istri masa hasanah dan toha. Kalau kau melakukan keburukan, maka sertakan dengan kebaikan, dia akan menghapuskan keburukan tersebut. Jadi ini salah satu untuk digugurkannya dosa-dosa. Meskipun seorang tidak istighfar, ini masih bisa gugur dengan dua. Yang pertama dengan apa? Mengampun yang kedua, kalau seorang tidak mau mengampuni, tapi dia banyak melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan mengumpulkan apa? Dosa. Oleh karenanya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengibaratkan dosa-dosa itu seperti najis. Seperti najis. Adapun perbuatan-perbuatan amal soleh itu seperti air. Air yang bersih. Dan kalau najis itu diikutkan dengan air yang bersih apalagi airnya banyak maka nasi itu akan hilang sebagaimana seorang Arab Badui yang masuk ke masjid kemudian dia kencing di pojok masjid Ya Arabiyun Fadana Bika Ibadah Masjid Pada Jawa Lunas Ada seorang Arab Badui Masuk ke masjid Kemudian dia kencing di pojok masjid Maka orang pun malah ingin Menghentikan dia Bukan kecil Nah, Rasulullah SAW mengatakan jauh dia jadi yang selesai setelah kencing, maka Rasulullah SAW pun meminta dan nubal bima minta sedih berair kemudian Rasulullah Fauri Fauri kemudian saya berair tersebut dilupakan ke air kencing Arab Abu Dhabi maka ini adalah masalah najis air kencing najis yang kotor tetapi tidak terlalu ditumpah dengan seember air maka ini adalah najis tersebut kalau airnya sedikit tidak akan bisa hilang najis kalau airnya banyak supaya hilang najis najis tersebut Jadi kalau seorang melakukan banyak kebajikan, ya, maka akan hilang dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kalau seorang melakukan keburukan serta dengan kebaikan maka akan hilang keburukan tersebut. Ada seorang sahabat sebagai sebagaimana Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sahabat ini dia e, melakukan maksiat di Absal Madinah di pinggiran kota Madinah dia mencium seorang wanita yang tidak ada bagi dia. Maka dia pun merasa bersalah, merasa berdosa. Lalu dia pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Akim alaiya hadan, Ya Rasulullah, berkata dalam Tuhan. Dia menyangka mencium pada hukum hadnya. tidak ada hukum atau kalau berzina, itu baru ada hukum Kalau mencium aja enggak. Kalau menyentuh wanita, tidak halal. Maka dia datang dengan itu ketakutan yang malah Rasulullah berdasarkan hukum hati. Maka Rasulullah tidak menjawab. Kemudian ditegakkan iqamat kemudian Rasulullah sholat. Setelah sholat datang lagi sahabat tersebut ya Rasulullah hakim alaihi Ya Rasulullah tidak hukum hati. Kata Rasulullah sama anak kau sholat bersama tadi sholat jamaah sama kita dari dia. Rasulullah sholat kau dalam hidup Gara-gara ayat maka turunlah dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sahabat ini وأقم الصلاة طرفي النهار وسورة من الليل masalah الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Allah Subhanahu wa taala jadikanlah salat طرفي النهار yaitu di awal siang dan di akhir siang وسورة من الليل dan juga di malam hari Innal dia yudhibna sayyi'at. Semuanya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan apa? keburukan-keburukan. Jadi Orang ini yang sudah berjamaah ini Mereka yang berjamaah berjamaahnya menghapuskan apa dosanya tadi. Namun jangan sampai salah-salah dari kita berpikir kalau kita tadi cewek kita sholat jamaah selesai urusan. Karena pensiun cewek tidak selesai sholat Yang belum tentu diterima. Terima kasih saya ini dari bahwasanya ya kebaikan-kebaikan meskipun seorang melakukan dosa ini tidak beristighfar kalau dia tidak beristighfar kalau dia tidak melakukan, tetapi karena kebaikan yang banyak maka akan bisa menghapuskan dosa ini. Bahkan jika seorang beli kebaikan yang sangat banyak, senantiasa beramal soleh, amal soleh, amal soleh yang hebat, berbakti sama orang tua, bagi fakir miskin, ya, sholat malam, amalan-amalan hebat. Tapi dia punya banyak sekali, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, dosa-dosa tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebur dalam luasnya amalan kebaikan yang dia lakukan. Syekh Islam menjadi Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak pada bermau kulatain tidak menjadi khabar." Kalau seandainya air sudah mencapai dua bulan, maka tidak akan mengandung najis. Kalau seorang punya air dengan satu seperti air kolam renang, lantas ada kucing misalnya buangan kecil, situ ada pengaruhnya. Kenapa itu najis kotor busuk, tetapi dibandingkan dengan air kolam yang di luar tidak ada pengaruhnya. Jika seorang berusaha karena dia tahu tidak akan bisa selamat dari kemaksiatan, maka dia berusaha melakukan kebajikan-kebajikan yang luar biasa, yang pahalanya pahalanya besar seperti haji, kemudian berbakti sama orang tua, perhatikan fakir miskin misalnya, dimakan kepada fakir miskin seperti ini. Orang Melakukan kebajikan yang luar biasa ini yang diharapkan kalau ternyata ada sesuatu yang dia lakukan, tidak dia tidak jaga mungkin dia mungkin ini. Mudah-mudahan lebur di balik kebaikan-kebaikan tersebut. Ada seorang sahabat namanya Hafid bin Abi Balta'a radhiyallahu taala anhu. Hafid bin Abi Balta'a adalah seorang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Setelah Rasulullah berhijrah ke kota terjadi perang yang sangat dahsyat perang Badar dengan jumlah eh, pasukan kaum muslimin yang tidak berimbang dengan pasukan kaum musyrikin. Kaum muslimin dibilang sekitar 315 orang, sementara kaum muslimin jumlahnya sampai seribu, sekian seribu, sekitar seribu orang. Dan itu perang yang sangat dahsyat yang Allah namakan ya Allah Al-Qur'an, hari pembeda. Itu Al-Qur'an pembeda antara kebenaran dengan kebatinan Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Maka peperangan tersebut dibenarkan oleh kaum muslimin. Perang Badar ini yang ikut serta dalam perang Badar ini pahalanya luar biasa. Ya. Perang menaikkan menjadikan para sahabat itu perang perang Badar memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi kalau kita baca dalam biografi para sahabat selalu dijatuhkan si Fulan wafat syahid di Badar ikut perang Badar. Si Fulan pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena itu kemuliaan. Kemuliaan kaum muhajirin secara mulia dan yang paling mulia di antara kaum muhajirin adalah ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Nah, Hatib bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Berjalan waktu tahun 3 Hijriah, tahun 4 Hijriah, tahun 5 Hijriah, tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Berapa tahun antara tahun 2 dan tahun 8? Setelah enam tahun berikutnya pada tahun 8 Hijriah dia bermaksiat. Hatib bin Abi Bakar radhiyallahu dia berbuat apa dosa yang dilakukan besar sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang duduk ke Mekah ingin menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Ratu Mekah maka Rasulullah tentunya mengadakan strategi maka hati di Abi Bakar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah jadi ini kesalahan yang fatal. ini sudah tersebut sampai ke sana, para orang musyrikin tahu, maka mereka bisa menyiapkan pasukan untuk melawan. Rasulullah ingin perang tiba-tiba. Maka hati dan kita menulis surat. Dan menulis surat dititipkan sama seorang wanita untuk mengantarkan surat tersebut. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan hal tersebut. Maka Rasulullah mengutus sebagian sahabat, kalau tidak salah ada yang lebih baik, yang dan yang lainnya, untuk menangkap wanita tersebut dan minta dikeluarkan surat yang dititip oleh Hamid bin Abi Balta. Maka dikeluarkan surat tersebut. Lalu dipanggil si Hamid bin Abi Balta Lalu Rasulullah mengatakan, Mana ada ya Hamid? Ini apa wahai Hamid? Kenapa begitu surat seperti ini?" Maka dia mengatakan ya Rasulullah, dia mengucapkan uzurnya. Dia mengatakan, engkau wahai Rasulullah, engkau memiliki banyak saudara, kaum masih saya tidak punya saudara. Kau punya kabilah banyak kabilah, ya. Kau punya banyak hasil banyak. tapi tidak punya saudara, dia punya saudara cuma ada di kota Mekah. Dia ingin agar punya jasa kepada mereka. Artinya mereka saudaranya kafir keluar jangan jangan ada di kota Mekah. Kalau saudara Umar Menyerah. Dia dia ingin punya jasa kepada kerabatnya. Namun ini kesalahan kesalahan fatal. Waktu itu Umar marah. Umar berkata, Ya Rasulullah, Jadi adribu Ulu menghadap Ya Rasulullah, biarkan saya dalam kepala orang munafik. Kata Rasulullah SAW, Syahid "Wasyahid Badran." Ya. Wahai Umar, dia ini ikut perang Badar. Rasulullah SAW, ya Umar, ini pernah yang apa? Perang Badar. Walau Allah Taala, walau Allah Taala ala ibadah, Taala iman masih itu kalau perang Badar. Dan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala melihat para peserta perang Badar dan Rasulullah dan Allah mengatakan lakukan apa yang kalian kehendaki dan sudah ampun. Dan sudah ampun. Maksudnya apa? tapi sebagai bacaan segala hantaran mengikuti perang badar itu cuma dalam besar besar namun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dosa besar tersebut kalah lebur dalam pahala yang diperoleh dalam perang perang ada seorang dalam kehidupan ini berusaha untuk berlomba untuk melakukan kebajikan. Maksiat pasti tidak bisa dihindari. Jadi tidak melakukan maksiat itu pun tetap dianggap sebagai dalam maksiat. Tapi dia berusaha melakukan kebajikan-kebajikan yang luar biasa agar ya maksiat-maksiat yang dia lakukan lembur di dalam melakukan kebaikan yang dia lakukan. Para yang Allah Subhanahu ini hal yang di antara perkara utama yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, yang lebih mudah daripada itu semua adalah istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika bermaksiat agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mempersyaratkan hamba yang masuk surga dengan cara tidak boleh berdosa. Ini tidak ada syarat dari Allah. Masuk surga syaratnya tidak boleh berdosa. Tidak Bahkan Allah juga tidak pernah mempersyaratkan masuk surga dengan mengatakan yang mau surga tidak boleh dosa besar. Dosa kecil tidak apa-apa bisa masuk surga. Tapi kalau dosa besar tidak bisa masuk surga. Ini tidak pernah dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sebut kita dalam surat Al Imran, di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, perbuatan keji kemudian bertobat. Setelah bahkan di antara ciri-ciri penghuni surga yang Allah sebut dalam surat Al Imran yaitu orang yang pernah melakukan dosa yang keji seperti zina dan semisalnya, lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin rabbikum وكانت الأرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين يوقفون في السراء والضراء والكاظمين الخير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر Sekali-kali di antara yang rahmat Allah, Allah tidak pernah mensyaratkan orang untuk masuk surga tidak boleh dosa besar, tidak pernah seperti itu. Bahkan meskipun pernah dosa besar, tapi kalau dia langsung bertobat, maka dia bisa jadi pembeli surga dan bisa jadi termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri uh, pembeli surga. Oleh karenanya, ketika orang melakukan maksiat, dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dalam banyak ayat. Demikian juga Nabi SAW telah menjelaskan luasnya luasnya rahmat Allah dalam banyak hadis, dalam banyak hadis yang mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ya Rabb kita innahu huwal barur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Rabb yang maha baik dan maha pengasih penyayang bagi hamba-hamba. Contohnya karena Allah Subhanahu Wa Taala قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. كذا سبحانه وتعالى panggilan kemuliaan. Kalau tidak mata ada menunjukkan kasih seorang anak itu tatkala sang ibu baru kehilangan anak itu bisa bayangkan seorang wanita kehilangan anaknya maka di sini gelisah mencari di mana anaknya anaknya butuh air susu dia kehilangan anaknya dia cari sana cari sini sehingga tatkala dia dapat anaknya tersebut kemudian dia belum anaknya dia susui anaknya maka ini kasih sayang luar biasa yang tidak ada bisa menandingi kasih sayang ibu tersebut dalam kondisi demikian maksud saya kasih sayang ibu secara umum hebat apalagi dalam kondisi seperti ini setelah kehilangan anaknya, kemudian dicari-carinya dengan penuh tangisan, kemudian dapat anaknya, maka dia belum kemudian suka anaknya. Ternyata kasih ini masih ringan di Allah, oh, lebih, lebih besar kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang itu terhadap putranya yang tadi yang dia carikan. Perhatian yang kata Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan rahmat Allah sudah sangatlah eh, luas dan Allah melakukan lagi eh, maha eh, penyayang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan berbicara beberapa ayat yang menjelaskan tentang dan juga hadis-hadis Allah yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang luasnya ampunan Allah adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yaitu para raja dan para bangsawan yang mereka menyiksa kaum muslimin dan kaum mukminin kaum mukminin dan kaum mukminin dan siksaan mereka dengan siksaan yang sangat sadis yaitu mereka membakar kaum mukminin dan kaum di hidup-hidup dibakar bukan dibunuh bukan dia dibakar hidup-hidup Kenapa Allah dengan kisah ini dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala inna ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum Seorang tadi kalau tidak salah tanggal belas ketika membaca ayat ini, maka dia pun nangis. Dia mengatakan lihat ayat ini. Kau tahu awliya Allah. Mereka telah membunuh wali-wali Allah. Yang dibunuh bukan orang biasa. Yang dibunuh wali-wali Allah. Kaum mukminin, kaum minat. Yang Allah jadikan surga bagi mereka. Dibunuh dan dibunuh dengan cara sadis, dibakar, dimasukkan dalam ukhdud, dalam parit, diisi dengan kayu bakar, dan dilemparkan orang-orang dalam situ. Ribuan orang. Dalam sebagian kisah disebutkan sampai puluh ribu orang dibunuh oleh kerajaan jual ini. Namun Allah masih tawarkan taubat. Kata Allah orang-orang mereka orang-orang yang telah menyiksa kaum ini dan kaum ini kemudian tidak bertobat maka bagi mereka ada yang berbeda bagi mereka ada yang membakar. Berarti kalau mereka ini bertobat diterima atau tidak? Diterima. Kita sebagai manusia kalau ikut perasaan lihat ada raja yang paling seperti ini Dia apa namanya Eh, masa lezat tatkala melihat kaumnya disiksa. Ini dosa apa ini? Selebihnya dosa seperti itu. Senang tatkala melihat kaumnya apa? Dia menikmati satu persatu lempar masuk dalam apa? Tapi dia menikmati. Kalau menjadi itu orang ini akan diampuni oleh orang bejat seperti apa ini? Tidak akan diampuni oleh Allah. Namun bagi Allah mudah. Allah maha mengampuni. Allah mengatakan summa lam yatubu. Mereka tidak Maka Allah mengatakan La taqab inna ka'adal amat Yang mengatakan kau yang mana? Fa'al kita biyami kita tahu kau masalah Inna masalah untuk ibu sahir Wa ini itu sahir kau Kita tahu sebab lemparkan melemparkan patokan jalan kanan, Maka ibu usah melempar Jadilah bulan betulan Dan kesempatan menurut kecil tersebut didagi ular kecuali alam semesta ini. Maka mereka langsung beriman. Kalau dia sahab sujaya mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seketika seketika itu ular. Kalau aman nabi Rabbi Harun wa Musa. Kata mereka dengan beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Dan Umar, qala amantum lahu qabla an azana lakum. kalau mereka beriman dengan Musa sebelum Allah berikan kepada mereka. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum Musa. Sungguhnya Musa ini adalah bos kalian yang mengajar kalian sihir. Setelah itu Fir'aun hanya "La waktu anda aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa mana usallibannakum fi Aku akan menyaring kalian, aku akan potong kain kalian, potong tangan kalian, dibunuh oleh Fir'aun. Kata para penyihir, lan nu'thiraka ala ma ja'ala min al-bayyinat walladhi fatara kami tidak akan ikut engkau kami membela Allah Subhanahu wa taala kami mendahulukan Allah kami tidak akan mendahulukan kaum Firaun daripada Allah Subhanahu wa taala mereka dibunuh mereka beriman cuma dalam waktu singkat tidak lama padahal sebelumnya mereka mungkin puluhan tahun berbimbang dengan kesyirikan namun dengan iman yang sebentar tersebut mereka kemudian dibunuh masuk surga ini menunjukkan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala Padahal tadinya mereka niat buruk. Bayangkan. Sudah jadi para penyihir, niat buruk untuk mengalahkan putusan Allah. Untuk mengalahkan siapa Nabi? Musa subhanallah. Bagaimana bisa mereka sadar? Kenapa kau luas? Lihat, maksud saya, mereka sudah buruk. Niatnya juga ingin apa dia? Buruk. Kenapa kamu berkendak lain? Ternyata di ujung-ujung bisa mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau musibah dibunuh harus. Selesai sudah Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para penyihir Fir'aun. Bukan cuma para penyihir Fir'aun, Fir'aunnya pun yang aku sebagai Tuhan masih ditawarkan atau tidak? Masih ditawarkan. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam tenggelam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan masuk dalam neraka jahanam. Maksud saya orang yang aku sebagai Tuhan pun dia harus Allah menyesal. Bukan pernah mengatakan saya itu langsung datang dari kita harus enggak, ya. enggak. Masih dikasih apa namanya waktu untuk bertobat. Oleh karenanya disebutkan dalam sebagian buku tafsir ada riwayat Israiliyat. Ini tidak ada syarat yang sahih cuma sekedar istiqnas itu kita sebutkan di wajib kita cerita yang sebenarnya dalam tafsir untuk menguatkan yang menunjukkan bagaimana luasnya apa Allah ya, dan memang Allah Allah rahmatnya sangat luas bahkan dia Fir'aun dikabarkan untuk bertobat jadi waktu Fir'aun tenggelam disebutkan Fir'aun tenggelam Fir'aun kan sadar dia mengatakan ya, kalau kata Allah And after Jibril tahu tentang Allah yang akan lebih tahu daripada kita. Jibril tak Jibril alaihissalam tahu banyak tentang Allah subhanahu wa taala. Dia khawatir ini kalau kerana banyak ngomong nanti dia ampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Tidak itu maka neraka jahanam. Hari Firman nggak bisa ngomong cuma tewas. Artinya dia sebelum tenggelam sudah dimasukin pak mulutnya oleh oleh dengan pasir oleh Jawa Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa taala. Kata Allah rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat sungguh itu segala Dalam hadis, "Inna rahmati sabarat ghadabi." Semuanya rahmat rahmatku mendahului kemurkaan. Jadi rahmat Allah sangat luas ya. Bahkan kepada para pelaku maksiat. Ada pun dalam hadis yang menunjukkan rahmat Allah sangat luas. Contohnya, hadis tentang membunuh 100 nyawa. Hadis baru dalam Sahih Bukhari. Dia sudah bunuh 99 nyawa jahat, orang ini jahat, semua orang tunggal, semua orang tunggal. Ya. Dan orang ini temperamental. Sedikit saja ada masalah langsung bunuh. Sedikit saja ada masalah apa? langsung bunuh. Maka namanya orang jahat terkadang ada timbul yang baik. Setelah dia bunuh sekian orang, tak tahu dalam hati saya ingin tobat. ada orang seperti itu. Sekarang orang bergelimbung dalam oleh Allah dalam hatinya apa? Ingin bertobat. Hati kecilnya ingin bertobat. Maka dia pun bertanya tentang dia ingin tahu masih bisa dari terima tobat Sudah bunuh sudah berdoa. orang. Dan dia berusaha. Yang terbukti dia inilah usaha dia ini yang menjadikan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Dia bukan sekitar saya kita kamu tidak ada usaha. Ada yang tahu tapi tidak orang dia jalan. Ini tidak ada usaha. Dia ada usaha. Buktinya apa? Dia tanya siapa orang paling alim di atas muka bumi ini. Saya ingin tanya. Apakah masih bisa diterima tobatnya? Maka dia ditunjukkan bukan kepada orang yang paling alim, tapi kepada orang yang paling ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini kalau punya ilmu, kalau berhukum dengan perasaan, banyak orang seperti itu. Semangat ibadah, kalau punya ilmu, menghukum dengan apa? Perasaan. Maka datanglah sembilan, membunuh sembilan sembilan nyawa ini. Dia mengatakan, oh si bulan ada ibadah. Saya sudah membunuh sembilan sembilan orang. Apakah tobat saya masih bisa diterima? Enggak. Kata dia apa? Enggak. Ini cuek sekali seratus dibunuh. Ini menunjukkan awalnya temperamen tak luar biasa. Gak cuma bilang gak ini dibunuh. Di luar dugaan. Kalau ibadah tahu, tahu ini oh mungkin, mungkin jawabannya apa? Mungkin. Tapi dia kalau maka dia mau emosi dia potong kepala ya kita kalau lihat orang seperti ini orang ini gimana mau apa namanya kita tidak ya orang seperti ini tapi ternyata dia telah berusaha setelah itu dia tanya lagi mana orang yang paling alim ditunjukkan ke orang lain, maka dikatakan bahwa saya engkau bisa diterima tobatnya pergilah ke kampung lain tinggalkan kampung masyarakat ini pergi ke tempat para rasul yang beribadah kepada Allah maka dia pun mengambil sebab dia berjalan, kemudian meninggal di tengah jalan, belum beribadah, belum. Tapi sudah ada apa? Usaha. Usaha ini bernilai. Usahanya apa? Bernilai. Dia belum beribadah, belum. Baru mau ke tempat kamu bersuruh untuk beribadah, meninggal dunia, maka Allah masukkan di dalam surga. Bukankah ini menunjukkan bahwa yang Allah SWT? Diriwayatkan Eh, apa ada kisah-kisah yang disampaikan tentang hajat bin Yusuf Asamawi. Allah alam, saya belum cek juga dari dalam buku sejarah apa ini ini soalnya apa tidak. Namun juga disebutkan oleh eh, cerita-cerita disebutkan bahwasanya hajat bin Yusuf Asamawi dia ini orang yang paling kejam, suka ya. membunuh orang. biasanya dia bunuh ulama, dia bunuh tabi'i saya juga Jubair, Ibn Abbas dia bunuh. Disebutkan riwayat ketika dia bunuh kepalanya dipenggal oleh hajar, kepalanya jatuh sambil baca Quran. Yang dibunuh ini kepalanya ter, ter, terlempar sambil baca Al-Quran. Maka orang semua puji sama dia. Kamu disebutkan dia berdoa kepada Allah yang mengatakan begini. Allah Tadi mengfirli. itu, dia yadhunun anaka la taf'al. Kata dia Allah membela karena mereka sangka kau tidak mau membela <laughs> aku. apa? Dan ya Allah Alhamdulillah Karena orang-orang ternyata kalau tidak ada menemui apa? Tolak Emang maksudnya lucu aja dengan artinya dia ya. Menjahat tapi dia tahu masih ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik para hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hadis yang lain tentang kisah Dua Bani Israel yang saling bersahabat Yang satu pelaku maksiat Yang satu Orang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu yang satunya sering ketemu temannya ini bermaksiat, maka dia tegur, dia mengatakan dia ya, pula taksir. Wah, pulang berhenti dari maksiat. Si pulangnya nggak mau, temannya nggak mau. Kesempatan yang lain ketemu lagi. Dia mengatakan dia ya, pula taksir, wah, dia ya, pula berhenti, berhenti maksiat. Dia nggak mau. Datang lagi satu hari, tegur lagi. Ini yang ditegur bosan ya. Aksi bahaya, bahaya ada maka terkala dia sudah bosan ditegur-tegur, Laku masih dan dia lagi sibuk dengan maksiat tenggelam dalam maksiat, maka dia balas aku ditegur. Biasanya dia diam-diam aja sekarang dia balas. Dia mengatakan khalini wa rabbi. Biarin saya dengan Allah, Maka ikut campur? Allah sekarang selalu masih terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan masih orang adalah kisah seorang yang mengulang-ulangi dosanya. Rasulullah SAW bersabda, ada abdun dhamma, ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia berkata, "Robi gubirli, ya Allah berilah. Maka Allah berkata, Alima abdi anna lahu rabban, ya'khudhu bidam wa yastaghfiru wa yaghfiru Allah mengatakan kami tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengusir dosa. Gofartulah berapa ini dia. Kata Nabi, cuma maka Masya Allah. Kemudian hamba ini dalam beberapa lama diam, tidak berdosa. Dia bertakwa kepada Allah. Cuma ada bertakwa. Dalam cuma ada bertakwa. Maka dia kembali lagi berdosa lagi. Kemudian melakukan apa namanya taubat. Beda kalau Allah mengatakan tuma, kalau tuma itu berarti ada jeda. Seperti saya mengatakan jaa Khalid tuma misalnya Hasan. Datang Khalid kemudian Hasan. Berarti Khalid datang dulu kemudian ada jeda waktu kemudian datang Hasan. syubhat agar manusia punya tobat. Seperti seorang lagi bertobat, lagi dosa, tiba-tiba terbentuk dalam hatinya, saya ingin tobat. Datang ini, ini ngapain tobat? Nanti dia kembali lagi, malu-maluin keturunan setan atau iblis ingin hamba-hamba Allah ingin anak keturunan Adam karena iblis asal sama Adam dia ingin anak keturunan Adam masuk ini dalam neraka jahanam di antaranya agar menunda tobatnya agar meninggal dalam kondisi belum bertobat maka maka masuk dalam neraka jahanam yang kedua seringkali ada seorang melakukan dosa, dan tempat dosa dia lakukan Dia makan riba, dia berzina, dia bohong, dia apa? Suka muncul istri, misalnya. Pulang yang pertama, makan riba. Yang kedua apa? Zina. Yang ketiga, bohong. Yang kedua apa? Mukul istri dosa bukan? Apa? Banget tuh kan ya? Kalau nggak ada jadi nggak ada berlebihan ya nggak boleh. Uh, kemudian Tiba-tiba dia sadar, aduh saya disering mukul istri. Saya bertobat kepada Allah SWT Wataala. Ini kami ngapain nanti mukul istri? Ngapain ini bertobat? Ini masih banyak dosa dosa lebih. Loh, nggak nggak akan diterima. Kalau dia bertobat dari sini tiga tiga dia tinggal dulu. Saya belum mau tinggal yang lainnya. Untuk ditinggal, kalau itu percuma itu bertobat. Akhirnya tidak bertobat. Padahal bukan merupakan syarat diterimanya tobat seorang hamba Sehingga menjadi orang yang Allah dia pun dan waktu Dan kita dapati banyak orang seperti itu yang dia menjadwal tobatnya. lah kalau saya sudah mau 60 tahun baru saya tobat. Sekarang mau puas ya Baru umur 57 dia sudah tewas. Belum sampai jadwalnya. nanti lah kalau saya haji, kalau nanti sudah dapat mungkin mata lagi. lah sekarang puas puas dulu deh. Nanti sudah hanya baru saya tobat. Belum tiba waktu lagi dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya Bahkan Eh, waktu tahu bagaimana Rasulullah SAW sekarang ini Belum bisa Belum sampai malam dia sudah tinggal sekarang. Ya, jangan sudah tolong Mudah Eh, Allah punya aja yang penting Kenapa? Astagfirullah Itu boleh dengar dari hati yang Semua Bilang ini hadis ini hadis ya, kalaupun dia kalaupun bukan palsu maka dia hadis muka Kenapa hadis itu masuk akal bertentangan dengan hadis yang sahih? Baik. Rahmat, ampunan dan bebas dari neraka satu paket tidak bisa bisa bisa. Kalau orang meninggal 祝你早日找 walaupun hadisnya benar maka maknanya tadi bukan demikian bukan sengaja tidur supaya dapat tidak tapi tidur ini adalah istirahat diniatkan untuk bisa seger dalam rangka baca Quran atau sholat malam saya kalau jadi imam saya sering bilang tolong HP di saya. Tolong HP di lantai itu ada apa di? Di saya. Kenapa? Kalau ada HP bunyi ya mengganggu orang konsentrasi orang dengan salah semua. Orang lagi sujud berdoa ya Allah munas bukan bukan diri enggak enggak. Enggak jadi <laughs> dikabulkan doanya. Dia jadi khusyuk berdoa gara-gara HP begitu ada. Itu nggak tahu dosanya kayak apa orang. HP kemarin bunyi-bunyi. Sudah terkadang orang di samping kita Bunyi gelisah. Boleh diambil dia nggak masuk ke dia tahu masih Gimana kita jadikan? Nah, kalau gue yang konsentrasi, imannya sekuat apapun ya susah kalau ini boleh ya. Bisa kita boleh kita pun masih lagi. Kalau saya bisa mati kan nggak mungkin nanti. Sehingga kita semua yang mengganggu dijauhkan dari masjid karena masjid tempat yang untuk ibadah kepada Allah. Kalau orang baca pun masih kerasa boleh boleh. Apalagi yang teriak. Maka saya katakan silakan bawa anak Diajak kita bahwa anak anak dilatih ujilah kepada mereka, tapi didampingi. Kalau anak bisa diomongin, diomongin. Kalau enggak jangan diajak ke masjid. Maka tugas orang tua waktu ngajak ke anak dari rumah sampai ke masjid diceramain terus. Ya nanti di masjid jangan macam jadi, jadi cukup lama perjalanan mungkin lima menit itu diceramain terus. Mau jalan nanti yang ribu-ribu, tak sering itu lagi cewek. Terus sampai di masuk. Insya Allah dia diem. Kenapa ini ceramai jadi kalau dia CP, kalau sambil berada, ketawa-tawa. Oleh karena tugas orang tua sejak awal dari keluar rumah dia bicara ceramahin nanti sholatnya di di sana. Insya Allah tidak apa-apa. Anak-anak juga harus kita perhatikan ini sejak sejak awal. Tapi kalau anak sudah diatur sudah ceramah masih aja jalan di masjid nanti ada waktunya jadi dewasa kalau kita aja. Kenapa? Karena dia mengganggu. Ada masalah yang kita harapkan dari anak ini, tetapi dia merusak masyarakat banyak orang dan kemudian bagaimana menjadi terlebih dahulu daripada kemaslahatan anak anak kita yang jiwa pribadi. Maka Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu dibaca keras satu bulan saja. Ada khilaf para ulama tentang masalah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Jumhur ulama, saya jumhur ulama berpendapat bahwasanya Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Ya. Karena dia adalah pemisah bagaimana surat-surat yang lain. Sebagian ulama mengatakan Bismillah seperti mazhab Syafi'iyah termasuk dari apa? Al-Fatihah. Dan yang berpendapat bahwa Bismillah termasuk Al-Fatihah pun ada dua cara dalam membaca. Ada yang mengatakan dengan dijaharkan, ada yang mengatakan dengan disirkan. Intinya perkaranya insyaallah Allah perkaranya ringan. Di antara dalil yang menunjukkan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah dalam hadis Rasulullah Allah dalam diskusi Allah mengatakan Qasamtu salat baini wa baina ibadi. Wa abdi masa'a. Aku membagi salat itu salat amalan apa mereka pecah menjadi dua untukku dan untuk hambamu. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin jika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin berarti al-fatihah dimulai dari apa? Alhamdulillah. Jadi fungsi tazkirah itu seperti surat Fatihah yang buka surat Yusuf di atasnya ada bismillah. Atau juga ada bismillah di atas di atas. Jadi pendapat yang kuat atau alam Islam bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Namun yang mengatakan bismillah termasuk Al-Fatihah konsekuensi yang dia baca. Dan kita lihatnya agar keluar daripada khilaf. Kita baca, entah disiarkan, entah di jahat. Jadi hati-hati kita baca agar tidak terjebak dalam khilaf. Kita kita tidak baca yang abang itu, kalau tidak sah, ini khilaf. Khilaf khilaf apa? Bukan ya, tidak sah. Sudah kita lebih baik kita baca, disir atau di jahat. Aman. Apakah betul zakat fitri itu tidak perlu repot-repot dibagikan sampai habis, bisa disimpan dan disalurkan sebagai pinjaman? Ini nggak boleh seperti itu. Zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin di hari Idul Fitr. Ya. Beda dengan zakat mal, zakat mal bagiannya bisa sampai satu tahun bisa. Tergantung masalah aset tidak dibagi, namun bisa ditunda selama setahun. Adapun zakat fitrah tidak. Dalam ini disebutkan, ya, kalau Rasulullah SAW zakat fitrah Kalau soal mendam dan soal mencair Allah Taala Rasulullah SAW mewajibkan kata kita Satu soal itu Kata Rasulullah SAW kata Tuhmatan lil pemarah Wa tuhmatan lil Untuk membersihkan Orang yang berpuasa dari Nelabu dua lakwara Jadi dia berpuasa mungkin dia mau yang buruk, mau yang kotor, maka dia harus dibersihkan dengan apa? Zakat fitrah, waktu makan di ini dan sebagai makan bagi orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah, kenapa disyaratkan dibagi tidak boleh lebih awal, tetapi menjelang di eh, malam takbir atau sehari dua hari sebelum lebaran agar fungsinya setelah di lebaran mereka tidak lebaran. mereka ikut bersenang-senang pada hari tersebut ada makanan jadi beda dengan fungsi zakat malam Zakat malam dalam rangka untuk menghilangkan makanya dalam ini tidak banyak dan sekarang yang penting hari tersebut dua hari Bila dalam sholat karena sangat ngantuk seorang berhenti sebentar, apakah sholatnya batal tidak? Sholatnya batal kalau dia mimpi, apa namanya tidurnya ngorok. Kemudian imamnya sudah rakat tidur, dia masih sujud terus. imamnya sudah salam dia masih sujud terus. Ya batal kalau Meskipun dia tidur dalam kondisi apa? Sujud. Jadi tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat dia lupa. Ya. Seandainya dia memegang Bolong orang nggak terpelak yang hanya jatuh di tidak sadar. Itulah tidur yang besar apa? Eh, waktu ada pun tidur yang malam masih dikatakan tidur tidur ayam masih gitu gitu. Imamnya bilang Allah boleh amin. masih belum. tapi masih belum apa? -apa. Uh, dengan cerita. Saya pernah ketemu seorang datang ke kita, bagaimana mau punya zina? Ya, kalau kita berbawa dia beli, kalau dua kali gimana? <laughs> Jangan cerita tutup, siapapun jangan diceritakan. Karena Rasulullah mengatakan apa tidak bisa gitu. Semua rumah tapi akan kecuali yang menampakkan. Di antara bentuk menampakkan maksiat, malam dia bermaksiat, Allah telah tutup aibnya, di siang hari dia jadi Dia tidak diampuni oleh Allah swt. Wa Dulu anak tidak ber berjilbab dan berfoto di media sosial. Di akun anak sudah dihapus semua, tapi di akun teman lama anak masih ada. Anak sudah minta untuk hapus, tapi mereka tidak mau. Bagaimana kalau saya bilang pun Ustaz? Uh, tolong sampaikan dari ya, saya tolong di kampus. Saya kirim kamu uang dari lima puluh ribu. Kalau <laughs> dari ini semuanya baik baik jangan jangan jangan apa namanya jangan marah-marah. Ini kalau nggak hapus, pokoknya nggak usah disampaikan semua. Ya, ini yang mau hapus yang begitu. Jangan bilang baik baik, tapi dia hapus. Baik baik kita berusaha untuk menghilangkan apa Berbawa, dan insya Allah dapat sudah diterima. Cuma kita ingin kesempurnaan bawa dengan peralatan yang dahulu kalau bisa kita hilangkan kenapa tidak kita hilangkan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhar. Allah menjadikan kubur-kubur kalian subur dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai bagi kalian.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 Silakan. Baik, silakan Abu. Yang kedua, siapa yang disebutkan juga hadis dari hadis tentang luasnya rahmat Allah? Meskipun mana? silakan. Masya Allah. Yang mana? Ibu-ibu, siapa nama sahabat yang pernah perang badar kemudian berdosa? Angkat tangan ini ibu yang tahu. Ada panitia yang ada. Hah? Siapa? Aktif Eh, mirip-mirip ya. Nanti kita Ali ada jawaban. Benar. Uh, ibu suruh pilih yang mati. Untuk ibu lagi. Sebutkan hadis yang lain yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Ibu, ada yang tahu? Tadi tentang wasiat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu durhaka sama sama suami jangan putus asa ya. Bertobat kepada Allah. Kalau membentak suaminya, jangan putus asa ya, jangan bunuh diri ya. Bertobat kepada Allah. Ibu ada yang tahu hadis tentang wasiat Allah